Bagaimana pandangan Ustadz terhadap dai yang ingin membangun masjid dan di sampingnya terdapat kafe, ada acara musik dan lain-lain? bangun masjid atau masjid bangun kafe ya? Kalau bangun masjid ya masjid buat ibadah ya. Ini masjid buat apa? Buat ibadah, buat zikrullah kata Nabi sallallahu alaihi eh, apa namanya? li zikrillah wa qiraatil Quran, masjid untuk untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah, masuk pengajian untuk qiraatul Quran ya, bukan untuk berhappy-happy bukan untuk berjoget-joget, bukan untuk break dance ya. Bukan untuk main skate ya. Bukan untuk live konser musik, bukan ya. Saya rasa seorang nalurinya menolak hal tersebut. Masa ada masjid buat begitu? Bukankah ini ejekan terhadap ini rumah ini rumah Allah, bukan rumah ente. Rumah ente silakan ente urusin rumah Allah. Itu tidak boleh bikin sembarangan tentang rumah Allah, ada aturannya. Masa rumah Allah dibuat? Live konser di depannya, ada kafe musik, ada macam-macam. Ya akhi, ente ke Eropa sana, ke negara super kafir sana. Bukan super power, super kafir. Ente ke sana, ente dapati masjid-masjid tidak begitu. Masjid-masjid penuh ketenangan, orang sholat. Padahal mereka di pusat-pusat kerusakan. Anak-anak muda banyak di sana. Kalau mau rusak, ya di sana tempatnya. Yang apa namanya narkoba halal di sana, boleh, legal. Narkoba legal di sana. Saya ke tempat satu di Eropa, kemana-mana saya terganggu. Kenapa? Sabu-sabu saya ini busuk apa ini? Kata kawan-kawan, itu sabu-sabu Ustaz. Subhanallah. Legal. Itu pun masjidnya tidak ada yang begitu. Bukan karena kita ingin menarik anak muda, kemudian kita bikin masjid model kafe. Akhirnya kalau tidak ada konser musik, nanti nggak ada yang ke masjid. Enggak, ini rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah harus diagungkan, ya. Diagungkan, dimuliakan, tidak sembarangan. Adapun orang-orang Habasyah bermain-main para peperangan di Masjid Nabawi itu tatkala hari Id dan itu juga kata para ulama permainan yang ada manfaatnya seperti perang-perangan, latihan jihad, ya. Bukan joget-joget dance Apa faedahnya dance? Saya tanya sama antum. Apa faedahnya dance Apa tambah iman kalau break dance Ya. Ya akhi musik haram dengan ijma ulama Sampai ulama Syafi'iyah menulis buku namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau orang ulama Syafi'i tidak kenal Ibnu Hajar Al-Haytami keterlaluan. Ulama besar dari madhab Syafi'i. Menulis kitabnya Az-Zawajin dan Iktirafil Kabair. Peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan di antara main musik. Mendengar musik, main musik dia sebutkan dosa besar kesekian, kesekian, kesekian. Kita juga dulu main musik. Apa saya main musik tambah iman? Enggak. Enggak. Jadi saya sangat sedih ya mendengar seperti ini. Masjid kemudian masjid itu diagungkan bukan dibuat seperti ini. Naluri, naluri manusia menolak seperti ini. Allah Subhanahu